media dakwah menjalin ukhuwah Radio Al Hidayah. نجاتي لي تجلى لي على ظهري بدا نور على نور وقد أعطيت منشوري بأناني غير مبذولي يا أبا الحسن عليك السلام warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh bin Abdul Qadir Segaf Mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah 107,6 FM Solo Media dakwah menjalin ukhuwah Semoga selalu jaya di udara dan manfaat dunia dan akhirat Serta membawa berkah bagi seluruh masyarakat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Uhuah Mari dipancar luaskan dari Geria Al-Hidayah dari Jalan Raya Solo bernomor 38 Solo Selamat pagi sahabat Syukur Alhamdulillah segala puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam yang selalu mencurahkan melimpahkan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam. Serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bersama kembali. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul junjungan kita uswat kita baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuntun kita dari zaman ya menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini dan tentunya juga selawat kita aturkan kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya dan semoga kita semua digolongkan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di zaman kiamah nanti amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini tempatkan asyik untuk menemani sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 bertepatan dengan 15 uh, eh, Ramadan 1433 Hijriah. Di kesempatan malam hari ini tentunya kita akan ikuti secara langsung Ramadanan Indah live kajian dari kediaman guru kita Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgau. Dan di kesempatan malam hari ini langsung saja kita ikuti sahabat karena asli di sini sudah terhubung dengan rekan kita yang bertugas di sana Semoga bisa bermanfaat meningkatkan ilmu iman dan takwa kita, meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi mulia Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyimak dan mengikuti tetap di 107.6 Radio Al Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Wallahumma fiq ila komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشري يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سوري ويا روحي ويا وطري والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi almillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulgillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du Rahmatullahi sekalian, Alhamdulillah sama-sama kita bisa berkumpul lagi di tempat yang penuh berkah ini setiap malam mungkin kita di sini mengkaji tentang dalil-dalil daripada akidah atau jalan pemikiran daripada ahli sunnah wal jamaah. Mungkin kita perlu sedikit membahas tentang ahli sunnah wal jamaah ini apa dan mulai adanya sejak kapan. Nama ahli sunnah wal jamaah secara nama itu baru ada di zaman Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ketika itu pernah ada suatu masa saat itu keyakinannya kaum muslimin sebagian besar itu bukan ahlu sunnah wal jamaah tapi keyakinan aliran yang namanya aliran mu'tazilah aliran mu'tazilah ini bahaya aliran mu'tazilah itu dia berpendapat manusia ini bisa menciptakan takdirnya sendiri jadi tidak ada takdir dari Allah. Ini pendapatnya daripada aliran Mu'tazilah. Pernah jadi ada sebuah masa dari pemimpin khalifah kaum muslimin sampai ke khalifah berikutnya sampai ke khalifah berikutnya itu semuanya alirannya Mu'tazilah sampai akhirnya ditentang oleh Imam Abdul Hasan al asyari Setelah Imam Abdul Hasan al asyari menentang paham Mu'tazilah, beliau mengadakan debat uji debat dengan para ulama Mu'tazilah sehingga saat itu mulai meredup paham Mu'tazilah sehingga pahamnya kaum muslimin kembali ke paham ahlu sunnah wal jamaah nah ketika kembali ke sebuah pahamnya Imam Mas'ari ini sama Imam Mas'ari diberi nama ahlu sunnah wal jamaah ini secara nama jadi kalau nama ahlu sunnah wal jamaah di masa Imam Abdul Hasan al-As'ari kalau faham ahlu sunnah wal jamaah itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah. deh. Suatu ketika Rasul pernah bersabda dalam hadisnya bahwasanya kaum Yahudi itu akan terpecah belah jadi 71 golongan. Kaum Nasrani jadi 72 golongan. Kaum muslimin umatnya Rasul akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Golongan apa? Golongan ini kata Rasul ma'ala alaihi washabi. Kata Rasul paham golongan ini ma'ana alaihi washabi. Maksudnya golongan yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Jadi kalau kita mau meneliti paham ini benar atau tidak kita lihat cocok tidak sama hadisnya Rasulullah. Cocok tidak dengan sahabatnya Rasulullah? Jadi kalau sudah ada sebuah faham kok ternyata mengkritik ke, tentang para sahabatnya Rasulullah, berarti ini faham bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah ada faham ngeritik tentang hadisnya Rasulullah, berarti ini faham juga bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu barometernya kita lihat. Kalau faham sesuai dengan Rasul, sesuai dengan sahabatnya Rasul, berarti ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak sama, berarti salah. Ini alirannya sudah lama. Lama turun-temurun. Turun-temurun dari zamannya Rasul dipertahankan paham ini ma'ana alaihi washabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi penyimpangan di dalam agama itu pertama kali sudah ada di sejak meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau dulu semuanya pahamnya sama, ikuti sama Rasulullah di zamannya Rasulullah ya. Semua pahamnya itu kembali ke Rasulullah. Setelah Rasulullah fat ketika Rasul wafat itu sudah ada perbedaan pendapat. Ada sebagian kaum muslim bilang Rasul itu tidak wafat tapi diangkat seperti Nabi Isa. Jadi sudah ada, sudah ada penyimpangan agama kan? Penyelewengan dalam paham agama itu sudah ada ketika itu. Kemudian sama Sina Abu Bakar berhasil ditaklukkan paham tersebut, berhasil dirubah. Kemudian ada paham lagi yang men menganggap bahwasanya zakat itu nggak wajib. Kemudian di zamannya Syedina Umar ada lagi, zamannya Syedina Usman, zamannya Syedina Ali. Zamannya Syedina Ali paling parah ini. Kalau itu ada fitnah besar di antara kaum muslimin. Sampai berlangsung demi masa demi masa hingga paham ahli sunnah wal jamaah bisa masuk ke pulau Jawa yang tercinta ini dibawa oleh para wali songo. Jadi semua rentetannya itu kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekarang ada paham yang baru, kita nggak pernah dengar ada paham yang baru. Siapapun yang bawa, yang bawa Kiai kah, Ustad kah, kalau tidak sama dengan pahamnya Wali Songo, kita tolak. Jelas ini keliru. Ya, ini poinnya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bid'ah Kata-kata bid'ah ini kata-kata yang cukup ekstrim ya, heboh ini. Bisa jadi dengan kata-kata ini orang bisa menuduh muslim lainnya itu masuk neraka. Bisa menuduh muslim lainnya itu sesat dan masuk neraka. Padahal untuk mengatakan seorang muslim masuk dalam neraka, ini tidak gampang. Man kafara musliman fakat kafar. Orang siapa mengkafirkan seorang muslim Maka dia sendiri yang kafir Suatu ketika pernah Usama bin Zaid Usama bin Zaid waktu itu perang Perang kalau di peperangan itu aturan Islam Kalau orang itu mati Harta rampak hartanya dia Dimiliki oleh kaum muslimin Waktu itu Usama bin Zaid perang Sama seseorang yang dikenal kaya Tapi orangnya pelit Ketika dia sudah hampir kalah sudah tinggal dibunuh sama Usama bin Zaid dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita semua tahu kan, ini syahadat karena kepingin Islam atau karena kepingin melindungi harta? Kepingin melindungi harta jelas. Dan Usama bin Zaid tidak mau tahu, langsung ditebas, dibunuh. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung marah Rasulullah dipanggil ya, Sayyidina Usama ya Usama kau sudah melihat dadanya dia kok kau bisa bilang dia itu Islamnya itu cuma karena harta kau sudah melihat dadanya dia apa nah dari situ kita bisa lihat seorang kafir yang jelas itu mengucapkan syahadat karena hartanya itu sama Rasul dilindungi keislamannya karena dia mengucapkan syahadat nah sekarang aneh kalau ada seorang muslim ngerjakan sholat ngerjakan puasa, menunaikan zakat, kalau mampu ya juga berangkat haji, cuma karena melakukan amalan maulid tahlil dibilang kafir masuk neraka. Nah, ini jelas bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para ulama di dalam mendefinisikan bid'ah. Jadi para ulama itu membagi bid'ah ini ada bid'ah secara bahasa. Beda secara bahasa itu ma'un wila min ghairi mitalin sabik. Beda secara bahasa itu adalah apa-apa yang dilakukan tapi tidak ada contoh sebelumnya. Kata populernya sekarang tidak ada tuntunannya. Nah ini. Itu beda secara bahasa sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ini namanya beda secara bahasa. Tapi beda secara syariat, Beda yang dianggap buruk, itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah yang sesat. Jadi untuk bisa ngertikan bid'ah ini jangan sembarangan. Dan jangan cuma modal kulu bid'atin dolalatun kulu dolalatin sinar berarti semua orang muslim yang suka melihat masuk neraka. Tidak bisa. Kullu bid'atin dhalalatun. Apa maknanya? Semua bid'ah adalah sesat. Nah, semua bid'ah, kata bid'ah apa ini yang dimaksud? Kalau dia bilang semua bid'ah tidak terkecuali. Berarti segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya sesat ya. Berarti kalau dia bilang berarti sesuatu yang tidak ada tuntunannya sesat. Sayyidina Umar ngadakan terawih tidak pernah diajarkan sama Nabi. Berarti Sayyidina Umar sesat. Salah kan? Otomatis salah kan? Ya, lihat. Kalau dia bilang ya sudah, semua yang dilakukan tidak ada contohnya dari Nabi dan bertentangan dengan kitab dan sunnah itu sesat. Nah ini baru betul. Dan dengan kata-kata kulu berarti semua yang baru sesat. Kata-kata kulu ini, kulu bid'atun dolalatun itu maksudnya tidak semua bid'ah sesat. Tidak semua perbuatan yang baru itu sesat. Ada perbuatan baru yang tidak sesat. Kata-katanya pakai kulu kan? Kulu bid'atin dhalalatun. Semua bid'ah adalah sesat. Berarti semua yang baru adalah sesat. Kalau orang-orang yang sekarang ini ngerti kan semua yang baru tanpa terkecuali adalah sesat. Tidak pakai mandang, tidak bertentangan dengan hadis, pakai bagaimana tidak bertanya dengan Quran Yang penting tidak diajarkan sama Nabi itu sesat Karena dalilnya apa? Kulu Kata-kata kulu Kulu ini artinya Kalau letterlek semuanya Semua beda sesat Tapi secara Tafsir hadis Secara takwil Kita kalau mementakwili kata kulu Tidak bisa kita Langsung mengatakan ya, semuanya beda sesat Tidak mesti Karena tidak mesti kata kulu itu berarti seluruhnya tidak mesti kata kullu berarti seluruhnya. Contohnya di Al-Qur'an Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dalam surat Anbiya ayat 30 Allah swt berfirman, "Dan aku jadikan dari air segala sesuatu itu hidup." Apakah engkau tidak beriman? Ya. Aku jadikan dari air kulasein segala sesuatu. Semuanya itu hidup dengan air. Manusia asalnya dari air. Hewan hidup tergantung dengan air. Tumbuhan hidup tergantung dengan air. Kalau jin, apakah diciptakan dengan air? Enggak kan? Jin termasuk segala sesuatu ini termasuk enggak jin? Termasuk kan? Katanya keseluruhan kulu itu. Berarti, berarti jin harusnya termasuk. Tapi jin tidak butuh sama air dan juga tidak diciptakan dengan air. Dalilnya apa? Wa khalaqal jana min marijin min nar. Dalam surat Ar-Rahman dan Allah SWT menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Berarti jin tidak dari air dan tidak butuh dengan air. Nah, berarti dari sini kita bisa memahami kata-kata kun itu maksudnya bukan semuanya bid'ah itu sesat. Tapi bid'ah sebagian besar bid'ah itu sesat. Nah, sebagian besar ini apa? Sebagian besar bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis ini yang sesat. Ada lagi sabdanya Rasulullah SAW Kala Rasulullah SAW Alaihi Kullu ainin zaniyah Rasul pernah bersabda Kullu ainin zaniyah Setiap mata itu berzina apa maksudnya berarti semua matanya tiap orang berzina? Anda, maksudnya apa? Setiap mata yang memandang kepada mahramnya, yang memandang kepada bukan mahramnya itu berzina. Kata-katanya pakai kulu loh. Kulu ainin zania. Setiap mata berzina. Tapi maksudnya bukan seluruh mata, tapi apa? Setiap mata yang memandang kepada yang bukan mahram, mata tersebut berzina. Nah, ini kita dari sini kita bisa memahami kata-kata kulu bid'atin dolalatun itu berarti bukan semua bid'ah sesat. Tapi kata-kata Kulu kita artikan dengan sebagian besar bid'ah itu sesat. Kadang orang tersebut balik tanya, Ya kalau begitu Kulu dolalatin benar berarti sebagian besar sesat di neraka. Nah ini indahnya bahasa Arab. Kata-kata kunu bid'atin dolalatum itu kata kunu berarti sebagian besar. Sebagian besar bid'ah sesat. Tapi kalau kulu dolalatin benar artinya seluruh bid'ah, seluruh sesat itu di neraka. Kenapa? Tidak ada satu riwayat pun tidak ada satu perkataan ulama pun yang mengatakan kesesatan tempatnya bukan di neraka. Jadi pada kalimat yang seterusnya kata kulu berarti semuanya secara keseluruhan. Nah, kita kan tidak tahu kan ini. Nah, kita tahunya ini itu. Tahunya dari mana? Yang atas ini berarti sebagian besar dan yang bawah berarti keseluruhan. Kata yang kulub bid'atun artinya sebagian besar bid'ah ini dapatnya dari mana? Kok yang bawahnya tidak juga diartikan sebagian besar kesesatan? Karena para ulama kita ini kalau tidak tahu diperintahkan semula Allah alu ahzab dzikri in kuntum La ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikri. Ahli zikri ini ada yang ahli ilmi. Tanyalah kamu kepada ulama kalau kamu itu tidak mengetahui. Sayyidina Umar berbuat bid'ah. Sayyidina Abu Bakar juga nanti pernah berbuat bid'ah. Nanti akan kita terangkan di sini akan kita bacakan satu persatu riwayat bid'ah dari zamannya Rasulullah sampai zaman setelah Rasulullah sampai zaman setelah sahabat. Masing-masing bid'ah kita sebutkan nanti. Sebagian besar tidak jadi para sahabat itu membagi pemahaman bid'ah dengan bid'ah yang sesat dan bid'ah yang tidak sesat. Makanya kata kulu kita artikan sebagian besar bid'ah saja, bukan seluruh bid'ah. Tapi kalau kata kesesatan di neraka, berarti ini semua kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Ini secara hadis. Kemudian ada juga para ulama malah ada yang membagi bid'ah itu bukan jadi dua. Kalau kita membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Ada lagi yang membagi bid'ah itu hukumnya ada lima macam. Ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang, yang wajib. Bid'ah yang wajib ini disebutkan mempelajari ilmu bahasa Arab kalau memang dia saat, saat itu ya. Saat itu belum ada terjemahan. Jadi kalau orang mau memahami Al-Qur'an memahami hukum itu harus dalam bahasa Arab. Berarti seketika itu untuk mempelajari bahasa Arab ini hukumnya wajib. Padahal tidak pernah ada perintah dari Rasulullah, makanya ini bid'ah. Tapi bid'ahnya hukumnya wajib kata para ulama. Ada juga bid'ah yang sunnah. Bangun pesantren, bangun madrasah. Bangun sarana untuk menuntut ilmu. Bangun sarana untuk menuntut ilmu ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, pernah tidak Rasulullah memerintahkan seseorang untuk membangun tempat menuntut ilmu? Tidak pernah. Rasulullah pernah bangun tempat pondok? Tidak pernah bangun pondok. Sahabat tidak ada satu pun yang pernah bangun pondok. Terus berarti bangun pondok hukumnya beda? Nah, dilihat bangun pondok itu maksudnya apa? Membangun tempat menuntut ilmu hukumnya sunnah. Berarti bid'ah yang ini hukumnya sunnah. Bid'ah wajib ada, bid'ah sunnah ada, bid'ah haram juga ada. Bid'ah haram itu faham-faham yang menyimpang. Dari paham Mu'tazilah oh, ini bid'ah yang haram. Ada lagi bid'ah yang makruh. Membuat hiasan berlebihan di dalam masjid. Zamannya Nabi tidak ada, zamannya sahabat tidak ada, tapi hukumnya makruh. Ini bid'ah yang makruh. Ada lagi bid'ah yang mubah. Salaman setelah sholat ini hukumnya bid'ah tapi mubah. Tidak apa-apa kalau dikerjakan. Jadi poin yang pertama, poin yang pertama tidak semua bid'ah itu sesat. Dan hadis kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar ini sebenarnya memperkuat keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti apa? tidak semua bid'ah, tidak semua perbuatan yang tidak ada tuntunannya yang dilakukan sama para sahabat ataupun para tabi'in ataupun para tabi tabi'in ataupun para ulama yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi ini tidak semua sesat. Ini pengertian daripada hadis itu. Eh, ini hadis untuk memperkuat kita, bukan untuk memperkuat mereka ini. Yang kedua, Segala sesuatu yang ada di alam ini, perbuatan kita ini, itu semuanya hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Minum air dari aqua, dari botol plastik. Ada hukumnya enggak? Pernah ada? Janganlah engkau minum dari wadah plastik. Tidak ada satupun hadisnya. Terus Nabi pernah mencontohkan minum dari tempat plastik. Tidak pernah kan? Ada larangan tidak? Berarti hukumnya boleh. Mendoakan orang yang mati. Mengumpulkan orang yang jadi kumpul ngadain acara tahlil, baca zikir, baca Quran dihadiahkan semua orang yang mati duduk bareng-bareng di masjid. Pernah dilakukan sama Nabi? Tidak pernah. Sama sahabat? Tidak pernah. Ada orang Janganlah engkau kumpul-kumpul di masjid atau janganlah engkau mendoakan orang yang mati. Ada larangannya enggak? Enggak ada kan? Ada ya, satu pun larangannya enggak ada, maka hukumnya boleh. Kumpul-kumpul baca maulid. Maulid itu apa? Maulid ini sejarahnya Nabi Muhammad. Maulid ini sebetulnya cuma istilah. Intinya maulid itu sejarahnya Nabi. Karena sejarahnya Nabi itu dimulai dari waktu kelahiran Waktu kelahiran itu kalau bahasa Arab artinya maulid. Makanya kitab yang berisi prosa atau berisi syair yang dimulai dengan sejarah yaitu dimulai dengan waktu kelahirannya Nabi dinamakan maulid. Soalnya istilah. Ya, Sampai kalau misalnya tidak senang ada orang saya tidak senang kata maulid ya sudah tidak usah pakai kata maulid. Kita mau kumpul membaca sejarahnya Nabi. Masa baca sejarahnya Nabi beda. Di Al-Quran di, di al disebutkan sejarahnya Nabi Adam ada, Nabi Nuh ada, Nabi Idrus Nabi Saleh semua Nabi 25 Nabi ini insya Allah ada semua sejarahnya dalam Al-Quran. Lalu kenapa? Kalau ada umatnya Nabi yang mengkaji sejarahnya Nabi ini dibilang bid'ah. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke perbuatan bid'ah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zamannya Nabi ini ada hadis riwayat daripada Imam Al Baihaki. Langsung saya, langsung saya terjemahkan aja. Dulu di zamannya Nabi itu kalau ada orang sholat ketinggalan, misalnya saya jadi imam fadhuhr. Abis Habis itu saya dapat dua rakaat saya bangun dari tasyahud awal berdiri saya dapat dua rakaat ada orang datang orang yang datang ini dulu zaman Nabi dia tidak langsung ikut langsung takbiratul ihram ikut, tidak boleh gitu jadi sahabat yang ada di situ ngasih isyarat di sana lah ngasih isyarat dua sudah dua rakaat gini ngasih isyarat mereka ini ada di sini Fayusiruna ilaihim kam sholabil asabi wahidan tintain. Kami itu kalau ada orang yang datang telat, kami ngasih isyarat dengan jari-jari eh, satu rokaat atau dua rokaat atau tiga rokaat ngasih isyarat. Baru saat itu orang oh satu rokaat langsung orang itu sholat sendiri cepet-cepetan baru habis itu ngikut. Itu dulu zamannya Nabi seperti itu. Pernah Nabi. Suatu ketika Muat bin Jabal datang. Jabal datang ke masjid. Waktu itu Nabi sudah sholat, sahabat Nabi sudah sholat. Akhirnya sama sahabat kasih isyarat. Kasih isyarat nih Nabi anggap aja dua rakaat. Mau bin Jabal tidak mau tahu, langsung ikut sholat sama Nabi. Selesai Nabi sholat, salam, baru dia ganti kekurangannya tersebut dua rakaat. Ini bid'ah nih Masalah agama ini. Tidak pernah dicontohkan sama Nabi, dilakukan di hadapannya Nabi. Selesai muat ini karena pengen sholatnya, apa katanya Nabi? Qad sanna lakum Mu'ad hakadha faf'alu. Sesungguhnya Mu'ad sudah ngajari kamu sekalian, maka berlakulah demikian kalian. Ini bid'ah ini. Bid'ah di zamannya Rasulullah, di belakangnya Rasulullah. Ini dilakukan sama Mu'ad bin Jabal. Ada lagi. Riwayat dari Sahihul Bukhari. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, Bilal, tolong beritahu aku amalan apa yang paling bagus yang kamu lakukan di dalam Islam. Sesungguhnya ketika aku mi'raj, aku mendengarkan suara sendalmu ada di surga. Kemudian katanya Bilal, aku ini tidak pernah berbuat amalan apa-apa kecuali aku ini kalau selesai wudhu kapanpun aku selesai wudhu aku sholat sunnah wudhu dua rakaat nah ini perbuatannya Bilal ini tidak pernah dicontohkan sama Nabi tapi beliau Nabi mendengarkan itu Nabi menyetujui perbuatannya Bilal ini ditunjukkan bahkan jadi sunnah sekarang ini sunnah kalau kita ini habis wudhu sholat sunnah dua rakaat tapi ini sholat sunnah bonus istilahnya gitu. Ini sholat sunnah wudhu dua rakaat ini sama sholat sunnah tahiyatul masjid ini bisa gabung ke sholat yang lain. Jadi kalau misalkan kita wudhu dari rumah, abis itu kita masuk ke masjid sholat duhur, kita niat sholat duhur, sekalian kita niat sholat sunnah wudhu sama sholat sunnah tahiyatul masjid, tetap dapat pahalanya. Enak kan? Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ini sholat bonus. Jadi sekarang kalau misalkan kita ingat jangan sampai kita tinggalkan ya. Gampang kita selesai wudhu kita masuk wajib tinggal kita gabungkan niatnya ke sholat wajib bisa kok. Eh, nah, ini perbuatannya Bilal ini tadi tidak pernah dicontohkan sama Nabi, tapi Nabi tidak melarang. Tidak bilang ya Bilal, jangan kamu lakukan. Ini bid'ah, saya tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak bilang gitu Nabi, disetujui malah jadi sunnah sekarang. Umatnya diperintahkan untuk sholat sunnah wudhu dua rakaat. Bid'ah yang ketiga. Sebetulnya ada banyak. Cuma kalau saya baca semua, akhirnya sampai subuh kita pengajiannya. Pernah suatu ketika sahabat Rifa'ah bin Rafi Rifa'ah bin Rafi ini sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Ketika mengangkat kepalanya dari i'tidal, ketika mengangkat kepalanya dari ruku, posisi i'tidal, Beliau baca doa gini, Sami Allahu liman hamidah. Nabi Muhammad baca Sami Allahu liman hamidah yang belakangnya baca doa. Ini Rifa'ah bin Rafi. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan. Baca doa, ya Rabb, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, pujian yang banyak dan pujian yang baik dan pujian yang penuh dengan keberkahan. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi melek. Siapa tadi yang baca doa itu? Akhirnya Rifa'ah bin Rafi ini takut. Aneh Rasulullah. Kata Nabi, Roa itu bid'atan wa salatina malakan yabtadiruna ha ayyuhum yaktubuhal awal. Aku melihat kurang lebih 30 malaikat rebutan menyadap pahalanya kamu tadi. Tidak pernah diajarkan sama Nabi ya perkara agama tidak pernah diajarkan sama Nabi dilakukan di hadapannya Nabi sama Nabi disetujui kenapa kok disetujui sama Nabi perbuatan-perbuatan yang baru tadi karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sekarang bid'ah setelah wafatnya Rasulullah berarti bid'ahnya para sahabat setelah wafatnya Nabi pernah suatu ketika jadi Abu Bakar itu ngirim ahli Quran pergi ke sebuah tempat. Ketika di tempat tersebut dibunuh, ahli, ahli Quran ini dibunuh. Namanya Qurra. Dulu orang dulu Quran itu tidak ada di kertas gini kayak sekarang. Quran itu apalan masing-masing itu apal. Dan yang apal itu beberapa sahabat pilihan. Waktu itu diperintahkan oleh di sahabat diperintahkan untuk ngajari Quran dibunuh di tengah jalan akhirnya Sayyidina Umar bingung ini kalau orang-orang yang ahli Quran tambah lama tambah mati tambah lama tambah sedikit akhirnya saya takut kalau ukuran ini tidak sampai ke generasi yang setelahnya akhirnya punya pendapat gimana kalau ngumpulkan Quran datang sama Sayyidina Abu Bakar ada Abu Bakar Qultu li Umar kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Umar tuh yang tidak pernah dicontohkan sama Rasul Kata Sayyidina Umar apa? Huwa wallahu khair Demi Allah ini perbuatan, ini tindakan yang sangat bagus Falam yazal Umar yuraji'uni fi hatta syaraha Allah bi sadri. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, Umar ini sering datang sama aku, ngujek-ngujek aku supaya aku ini mau membuatkan Quran dijadikan tulisan. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar mau datang kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit juga berkata demikian, "Kaifa taf'alni syai'an syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kamu ini kok berani ngerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi Muhammad? Rasanya Abu Bakar apa? Demi Allah ini perbuatan yang baik. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Sabit mau sehingga akhirnya Quran ini dikumpulkan jadi tulisan. Berarti kalau kita bilang sesuatu yang tidak ada tuntunannya itu bid'ah, baca Quran ini juga bid'ah berarti. Kenapa zamannya Nabi tidak ada yang baca Quran? Semuanya apalan. Quran baru dikumpulkan zamannya Sayyidina Umar, jadi Quran di zamannya Sayyidina Utsman. Setelah Rasulullah kan? Nah, bid'ah ini Quran ini. Tapi bid'ah asana. Kemudian contoh bid'ah yang terakhir. Yang terakhir jadi bid'ahnya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Abdul Qari beliau berkata saya keluar sama Umar bin Khattab ke masjid waktu itu di bulan Ramadan. Waktu itu saya lihat orang-orang di masjid ini kumpul untuk sholat tapi terpisah-pisah. Ada yang sebelah sholat, ada yang sebelah sholat, ada yang sebelah sholat, ada yang sebelah sholat ada yang dua orang imaman tidak jadi satu akhirnya kata Sayyidina Umar aku ini gimana kalau seandainya ya, semuanya ini tak kumpulkan dari satu tak tunjuk satu orang imam yang hafal Quran satu man, satu juz jadi insya Allah nanti selesai Ramadan hatam Quran akhirnya sudah sama Sayyidina Umar diumumkan dijadikan satu tunjuk salah satu orang undang hafal Quran untuk jadi imam ketika Sayyidina Umar lihat itu berkata Sayyidina Umar ni'matul tu hadhihi ini adalah bid'ah yang paling ini adalah bid'ah yang paling hebat bid'ah yang paling menyenangkan dari Sayyidina Umar kemudian yang terakhir bid'ah yang dilakukan sama para tabi'in ini ya, tadi kayak ngumpulkan orang ketika terawih. Tidak pernah dilakukan sama zamannya Nabi. Dulu Nabi ketika bulan Ramadan, sholat terawih malam pertama sholat terawih di masjid. Tidak ya, berjamaah sendiri. Malam kedua sholat terawih lagi di masjid. Umatnya datang semua. Malam ketiga tidak sholat lagi di masjid dari Muhammad. Kenapa takut diwajibkan sama umatnya? Akhirnya sholat taraweh sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Di zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar membuat keputusan setelah terawih jadi satu berjamaah di masjid. Membaca Al-Quran. Ini bid'ah urusan agama. Tapi karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka bukan termasuk bid'ah yang sesat. Yang terakhir, bid'ahnya para tabi'in. Dulu Al-Quran itu tidak ada titiknya. Yang ngasih titik itu Imam Haj, yang Hidrit Hajat Al-Yusuf atau dia mengatakan Imam al Butuh Aswad Ad-Du'ali. Jadi penulisan titik di dalam Al-Quran ini bid'ah. Zamannya Nabi tidak ada penulisan titik. tidak dilakukan sama sahabat. Tapi karena penting buat umat Islam dan menulis titik di Al-Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka perbuatan ini bukan termasuk bid'ah yang sesat. Jadi kalau ada sebuah amalan yang kita lakukan dan dipertanyakan oleh seseorang, kita tinggal balik tanya aja mana dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Ada cuma nyebut, eh itu dalilnya bid'ah. Tidak usah didengarkan. Kita sudah punya dalil bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tapi bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang bertentangan dengan hadisnya Nabi dan Al-Qur'an al quran Al Karim.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 gen telat amargi Walaupun asal bocoran dalu niki Habibi boten wonten. Kula kuwatir nggih kados niki sing kula kuwatiraken amargi lek boten didhawuhi niku abot. Lek boten didhawuhi niku abot. Majelis meniki sampun bekto asmanipun Maulana Habib Syekh kok kula matur boten wonten niku mangke nggih bener ora masalah lelek salah nah niki salah niku lek diarahke teng kula boten napa-napa lah terus nyebuti ora mungkin wah ustaz ke piye to ora gene dipse kok ngono to lah niku sing kula kuwatirke mula paling ajrih sangat kula turut amang lek boten wonten ngeten niku mula nggih ngapunten banget nggih Oh, tak ndelik pojok niki boten napa-napa nggih pantese niku kula niki ora delik wong ora ketok sik delik nek sing delik niku biasa sing ketingal ngene niku rada-rada ndelik niku bener lho wis ora ketok ndelik e ra pas nggih ta setuju nggih <laughs> Dek wau sampun bahas kata tentang bab niku kula nggih ora patek pahammu jenengan kados nggih bingung nggih kok amargi pun kekatahan bebek ngeten niku diulang-ulang jadi bingung sami kula bingung kok ngantos kula lirik Bib Umar orang tribun Bib cek jamin jam setunggal kalau aku dia maksudnya napa tambah bingung kula tapi insya insyaallah benteng sing jelaskan Muhammad bin insya Allah sakit dipahami ye tentang babagan wau niku <clears throat> Poro jemaah Poro pendengar radio Al-Hidayah lan radio Prakosa dari Jogja <clears throat> Nah ini ini, kalau tak cerita ngawon ya nek matur ini teman-teman. kita niki yang sing maksud ke, kata bahas akan ngaji tentang babakan agomo-agomo baik niku tentang niki bener niki salah niki kurang pas niki wis pas banget tetapi kulo piyambak jeng tak ceritani kula lho ya kok jenengan padha ya itu berarti ya padha <clears throat> kita niki mandeng utawa mendefinisikan agama iku kaya apa jenengan niku duwe agama ni mesti sedaya lek dijawab agama kula Islam ngoten nggih Nah terus jenengan ngartek ke Islam kang manai jenengan kanggo awake jenengan niku napa Ngapun ten sing ngumet eh, kok sing ngumet di sana jenengan niku pun muslim mukmin nggih terus jenengan niku kok iso ngarani jenengan niku mukmin muslim niku nak napa jenengan kok iso wani awakmu ki mbok lebokke nang golongan sing niki dengan kriteria nopo, jenengan isok iso ngarani aku iki wis muslim lek aku ki wis mukmin kira-kira napa nopo. Babakan pertama nih tiang niku sakit diarani mukmin riyin. Amargi keimanan niku awal mulanya pun tiang niku kedah iman, lek pun iman mangke tumindak amal-amal baru niku diarani Islam praktekipun. Tapi awal mula sakit praktek ngubudiyah utawa sanes-sanese yen pun bidal saka awal nggih niku sampun iman percaya sakniki lek ditangkoni kira-kira niki jujur-jujuran mawon wae diri iki duwe pengiran ora to duwe nggih ampun ngasih boten ngeten walaupun yo ya lek ditekake menih jenengan lek umamane yo ya duwe pengiran sing pengiran niku duwe tugas jenengan nggih tugas tugase pangeran niku nggih umumi bahasa umum niku ngatur lek tugase kawula gelem diatur nah ngeten nggih kira-kira ni lek pun ditokke ngeten niki awake dhewe lek diarani ora di pangeran moh mesti moh lah elek-elek kaya nopo kula niki malaikat cili yang durung lahir lek perlu KTP Pulau pun Islam tetapi apakah niku wonten tenanan dalam manah kita niki rasah nyawang tonggoni nyawangu tanglet kepiyambak teng manah niki opo aku iki kroso lek diatur oleh pangeran paham bukan pertanyaan? Munggo diraos ketenangan nopo kita niku mimang itu diatur pangeran apa seakan-akan awak diwiki yang melaku dhewe. Dalam artian umum, Ngetem gampang ini matur awak diwiki iso hanya dua pekerjaan tok. Le ora kendil gerak. Lek ora meneng ya bergerak ing dalem awak awake dhewe malik meneng lek meneng orang ngomong niku diam lek meneng orang melampah yo ya berdiam diri utawa gerak baik gerak niku rupa omongan utawa rupa lirian utawa rupa gerak nopo kinten-kinten teng mana? ing dalem dua tingkah bergerak atau diam niku opo yus krasa diatur pengiran apa seakan-akan awak dhewe iki wis iso dhewe lha mboten lha niku sing kula tanglekke awak dhewe iki ngaku muslim ngaku mukmin ngaku awak dhewe wong Islam duwe pangeran sing jenenge Allah yang mana Allah niku moho ngatur sing segala-galane niki balik kemelih teng manah niki apa kuwe ya krasa diatur pangeran apa dereng lah niki lek pun babakan ngeten niki ngapunten syarat pertama boten usah tanglep utawa toleh-toleh teng tanggane kuwi krasa piye kepiye kepiye ora usah iki balik mawon teng ati dhewe-dhewe Pun jenengan dik wau kaya sibuk nyambut gawe nggih. Kira-kira ini jenengan mangkat nyambut gawe itu niku kurasa lek sing gerakke niku pengiran apa rasane jenengan mangkat dhewe? Napa? Pun banter-banter jawabannya ya. Anggun banter kan Ampun banter-banter. Lek kira-kira ini jenengan dagang untuk hasil keuntungan sing jenengan raos niku untungi jenengan niku amargi jenengan napa pangeran sing paling keuntungan niki bab rasa lho nggih ora bab jawaban lisan lho ya nggih paham mboten pertanyaane Raosipun jenengan ketika nopo duit iku iku memang pangeran sing ngirim teng jenengan apa ya saking hebate jenengan sing gagal. rasa rasa lek isan jawab den paring rezeki apa kabeh pengurang ustaz ora ono wong nggo rezeki ora iki jawaban nggih mana sing kula tanglepke ayo pun montok yang montok awak dewi ki isok ngibadah sholat taraweh poso niku kira kini lek pun rampung niku sejoyo niku awak dewi ki terus madep wah kuwi lho poso nang khusus 2012 iki iki lagi untuk 15 dino aku yo hatam ping telu pisan kira-kira ini ketika ngendika ngiten niku nyukuri pangeran sampun ngresaki jenengan sakit sae napa jenengan ngejuk ke awak iki lho delok aku wis iso apik ngene iki beda nggih Lek jenengan iso tahajud umaman oh, wah aku iso tahajud. Sing jenengan raos kiteng manah niku bangga karena dirinya sudah bisa bertahajud. Apa seneng remen karena pangeran ngersake awake dhewe iki kok yo didadeki wong sing rem sing pun tahajud. Raosipun manah kira-kirane sing pundi? Paham? Nah, niki terkadang awake dhewe niki ngapunten sangat rodok kelendrang tidak terfikirkan ora patek tergagaskan sehingga nopo angger pun ngibadah wis angger puasane wis ngono tak tarawih ngono tak ngono milung ngaji ngono wis wis top wong wis apik nggih ngapunten mawon Allah Subhanahu wa taala niki maring ujian teng awake dhewe iki sing kathah kita raosaken niku ujian niku kalih nggih niku lek pun diperintah utawa dilarang niki terus ujian Waktu nak rumongso ning ngeten, lek jenengan niku diperintah pangeran kon salat kuwi diuji gelemang mangkat apa ora. Ujian. Terus lek jenengan dilarang oleh Allah tentang sesuatu, oh rantuk minum-minuman yang memabukkan. Niku berarti jenengan diuji kuat nahan orang ngombe apa ya jek moksa ngombe diuji. Nah iki kan biasane kerasa lek niku niku. Wah, muh aku wis lek ngene iki apane poso-poso ngene ora poso aku wis lek ngono iki suwe wis mandek pisan kok. Enggak ben lak durung, durung kenal saya Saiki aku isin lek ngilu-ngilu ngono. Nggih, amargi memang niku larangannya pun pange pangeran. Sakniki wonten ujianipun Allah Subhanahu wa taala saking alusipun Allah ing dalem nguji awake dhewe niku dititipke teng sesuatu sing sesuatu niku janjine mubah mbok kalakoni itu ora dilakoni itu mubah niku napa nggih kados makan minum niku kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin makan minum kira-kira ni ngapunten nggih lek ngen kula rada ageng gedhe niki ngapunten nggih <laughs> Habibie boten batik remen wedang teh ditahni Tetes jatahe tak kula. Niki kira-kira niki ketika ngunjuk ngeten niki tak praktekne sing dugi mriki gen nyawang lek sing teng dalem niki bayangke ngeten mawon. Alhamdulillah. podho podho ngombe lak ngapunten niki. Niki pun ket awal nggih jenengan ora usah jenengan ngeten tak boten usah Kula nggih boten nang jenengan kudu dijawab tidak. Tapi niki jawaban piyambak teng manah. Kira-kira ni jenengan ngunjuk kula ngunjuk wau niku dorongan untuk ngunjuk niku ing dalam dalam rangka awa dhewe niki nik menikmati nikmati pun pangeran teh wedang teh niki termasuk nikmat. Nah, ngeten nggih. Setuju gak niku nikmat. Lek ora setuju gara-gara dipun telas niku. Eh, ngeten. Niki setuju. Tapi ketika kula unjuk niat kula niku gara-gara niku kula niki menikmati nikmatipun pangeran sehingga dorongan itu betul-betul kula sebagai kaulonipun pangeran kok disuguhi wedang ya tak nikmati. Apakah dorongan untuk melakukan itu gara-gara napa? Kira-kira ning golek entek dijogi meneh ya apa ora? dorongan ini keluar Pak sampai sehalus itu ing dalam tingkah mudah pun kita niku janjane diuji dinding Allah maca kita lepas mbok lakoni itu orang mbok lakoni itu makan minumnya kan mudah boleh Arab mutiyang ini dahar angsal boten nggih boten napa-napa sing penting orang tekan mati niku amar kita tekan mati ku sampun meninggalkan satu amanat ini niku nopo Awak dhewe iki kok diparingi Allah nyawa kon jaga wala tuhliku anfus wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ojo ngasih awakmu ki mbok tibake nang kerusakan termasuk napa mbok tibake kuwi lawang tubuhmu kudu maem ora mbok tinggal ora maem nganti entek-entekan terus mati niku dosa tapi lek sekiranya tidak sampai segitu orang dosa lah niki lek kira-kira niku takdul ngono kuwi lek babakan wajib kan cetha perintah Allah Gue tak kewajibke salat lima waktu ya tak sawang kira-kira ni mbok tindakke apa ora cetha to kowe tak paringi keharaman sesuatu sing ora entuk mbok lakoni zina ora entuk judi ora entuk entuk tak sawang kira-kira ni kowe ninggal apa ora tapi langaran Allah cetha di situ gitu tapi lihat makan minum niki boten cetok seakan-akan diserah ke tengah awake dhewe sak karepe sak ngeten ketika kita diberi wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika melakukan itu dorongannya apa kalau tidak melakukan dorongannya apa pula nah niku kira-kira nih teng manah niki sing timbul nopo nah lek pun ngiten niki awake dhewe monggo ing dalem ngaji marak nyedek maring Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah nyedek para-para guru nyaket kali tiang-tiang soleh di samping nyedak ingin derek amal-amal zohiri pun para tiang soleh niku jam dalu ngeten niki ngaji ya awak ini janji ini lek pulau ini orang ngaji Pak niat mereka ini napa ini pengin kumpul-kumpul ngaji ini kula orang ya ora mudengan nek sing rawuh niki paling wis ora luwih tapi kak remen ya Pak nggih setuju ngoten niki lek rawuh ini niki paling boten bingah nyawang Habibie nyawang tiang-tiang sing rawuh niku harus bunga. Mbongkok untuk ilmu tenan kok ora, janjine ora patek digagas. Nggak kok men aku tahu ngopo umpul hati itu. itu. Lah, awake dhewe di samping ngeten niku ayo neliti podo-podo lingga, podo-podo ngunjuk. Iku kok mbok-mbok kono ini rahasia lebih daripada itu. Maka yen poso niki dinggo ngelatih menahan hawa nafsu atau mengarahkan nafsu niki supaya terarah teratur menurut aturan pun Allah janji ini tidak siang hari niku unjukan yang wonten teng kulkas niku janji ini niku barang halal gih. Gih jenengan tumbas ngantuk artone piamba tumbas piamba dokok piamba niku ku sesuatu yang halal nih tapi gandeng niki sih dilarang mengkusik mengkolek wis maghrib dikon baru di lah ngeten nggih ketika ngunjuk ngeten niku awak dhewe niki seakan-akan iki wis tak kon yo kowe jadi yo ya. dadi ngunjukipun buka dahare pun buka boten dikarenakan ah, aku sulit banget orang tapi nopo dilatih iki aku dikon paham jadi mangkate buka, mangkate sahur niku boten dikarenakan kita niku pinginnya boten. Tapi nopo gandeng iki aku dikon, ayo tak mangkat. Nah, yen pun ngiten kira-kira terus niki digunakan teng ibadah sanisi bentuk-bentuk lainnya kita kembangkan sendiri Allah nopo ingkang didoakan Allah Subhanahu wa taala mahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tiang niku kon ngawulo maring Allah ngawulo niku napa sesuatu apapun yang baik diamnya atau bergeraknya itu tinggu pengabdian kepada Allah napa nggih kados dik niku jenengan buka awak dibuka niku gara-gara napa dikon beda lek jenengan gor dereke mengikuti keinginannya untuk makan untuk minum mbok wau pingin tak usah mbok nggih tapi jenengan dereng ngombe nggih dereng makan nggih lan napa dereng dikon mangke lek pun bar sahur imsak atau azan subuh niku terus dikon Allah napa kon leren janjane lek leren ket sak niki nggih saged mawon awake dhewe niki nggih to tapi mongko dilatih dening Allah, lerenmu kuwi ojo karena goro-goro kuwi pingin leren. Tapi nopo leren goro-goro aku wis dikon leren yo ya tak leren. Lek kon mangkat yo ya mangkat. Jadi piye? Wong mukmin niku akhire nopo? Selalu muhasabah manahipun aku iki pasti didekok endi. Oh kon mangkat yo ya mangkat. Oh kon leren yo leren. Nah, ini tingkatannya tidak hanya di sesuatu yang haram, sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang makruh. Tetapi ujian yang tenanan-tenanan niku janjani di atas poso niki nopo kok teng sesuatu yang mau ubah. Nek sunnah niku ana dorongane, Pak. Nopo napa kok terawih? Uh, ganjarane wong terawih iku gede banget ngetok semangat. Gitu. Niku cetha dorongane. Lah nopo kok ki ora nglakoni sing iki? Oh ki makruh kok. Maneman aku no. He, ana dorongane sing diinginkan ada bagian-bagian dirinya. Tapi tidak pun mubah. Kira-kira nek jek pancet mengikuti ritmenya Allah lek dikon mangkat mangkato lek dikon leren-lereno apa yo ya ngono nah niki babakan ngeten niki awak dhewe nggih kedah hati-hati teng manah niku yo ya napa Luang ditilik-tilik tenanan ngeten niku bab poso, bab salat ngeten niku lek kula nggih. Cetha-cethanan mawon kok. Salat niku lak ibadah, kudune patokane niku lek kowe mangkat salat gara-gara diperintah Allah lak ngono kudune. Tapi sakniki kula nggih ora katek kita niku. <laughs> Lah napa? Ana tujuan sesuatu niya. Lah napa kowe kok sregep mun tarawih ngono? Lah aku ora ngerti ya. Sing kae lho, tak toleh-toleh ki lho. Ngono-ngono barang. Paham ten nggih sing maksudnya sing hadir ngajengan niki nem-nem sedaya nih <laughs> Ngibadah mawon orang gara-gara diperintah Allah mengkasi Lah napa? ingin petuk karo kae, ngono lho. Cetok, cetok ten Larangan pun nggih ngeten tok. Lah napa kok ora ana kumpul-kumpul karo kanca-kancamu musim dek ndek lah wong aku nganggo sarung baju koko ngene iki jadi lerene orang koro-koro Allah, eh. tapi koro-koro apa? Isin. Ya tapi ya lumayan loh nggih. Boten kula nyalahke nih nggih. Boten kula boten ketek wae boten nyalahke sinten-sinten. Dalam artian nopo. Ayo tambah dimapan kemana ya dhewe iki untuk nopo tugasi awake dhewe iki ngawula maring Allah agar napa nek ditanglet iku duwe orang ora duwe. ya piye pangeranmu? iki lho aku ngene iki gara-gara diperintah aku ngene gara-gara dilarang pangeran ora gara-gara liya-liyane dadi piye akhirnya saestu tenanan mangkatipun maring Allah dikarenakan Allah betul bukan dikarenakan apa-apa mula al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku ngilingaken la tarhal minal qawni ilal qawni walakinil harf minal kauni ilal mukawin lek kue mangkat sholat, doso, ngaji Quran padarusan ngaji niku sedaya ojo dikarenakan sesuatu sing sesuatu itu makhluk sing maju teng mriki niki ngantos tingkatane makhluk niku napa pingin mlebu surga surga niki makhluk pangeran lek kowe mangkate kuwi goro-goro pingin ngapunten nggih niki tak pakai tak pakai tok tok ngerti tok Jawa apa tok nggih lek kowe pingin salatmu ki gara-gara pingin mlebu surga doang Jakarta nggih paham nah lek gor pingin ngono tok ngapunten itu ngani kowe iki lek ditangleti kok kowe ngawula maring surga apa ngawula maring pangeran hah ini rasa dijawab bukan dia rasa dijawab, Di mawon. Lha ngeten niki awake awal gen ngopo? Mungkin saat ini kita belum mampu melaksanakan untuk mangkat atau tidak mangkat itu karena Allah semata, tetapi awal dia paling boten nopo punya gagasan bahwa nopo itu durung pakai tenanan kok. Dan nopo? Lah wong terus niku lek ibadah yang tenanan lek petuk pengirang iya. Lek pingin surga urung tenang, tenanan. Ana apa? Uangnya makhluk ah. ya. Lek cek wedi neraka, iki ya cek wedi karo makhluke pangeran. Neraka makhluk boten to? Makhluk nggih. Makhluk niku sesuatu yang diciptakan Allah. Di neraka niku termasuk makhluk yang diciptakan Allah. Lah lek ninggal sesuatu gara-gara wedi neraka, ya niki cek wedi maring makhluke eh, Allah. Ya kurung pateo. Oh. Lah piye walakinil har walakinil hal ayo mangkato nopo dari makhluk menuju zat yang menciptakan makhluk ya awal mula ini ya biasa tingkatan Dan dan harus ingin melepuh sekolah itu ingin nopo lalu disangoni ya. nah surga surga utawa nggih ke Allah tentunya. dunia uang saya yang ngamal api engko bakal uripi kepenak bakal uripi niku ya tentrem Iya tika ni niku. Jangan. Kurang. Nah ki biasa, tapi ampun diterus terus ke eh, Amerika Nopo, Waktu ini ada batasnya. Awak ijiwi kita yang dunya ini onok batas si. E. Lek diterus terus-terus eh, ke ora kurang muda muda tingkatane dekan, ndek-ndekan. Lek wis SD rodok lah aku seneng karo guru nih ya. Heeh. Ora seneng aku kok karo kanca-kanca ngene-ngene. Lek pun SMP SMA beda meneh. Lah ayo latih yo dhewe iki kanthi poso sing memang untuk menahan nafsu napa ojo kerenakan nafsu ni bagianmu termasuk nafsu niku napa ingin melebu surga niku kanggo wong sing tingkatan tinggi niku golone gor ngomong ngotok ngomong tok ngene nyetok tok barang dik wau niki sekedar napa awake dhewe iki gugah oh iya aku iki ki ana tingkatan semur menek, meneh amargi napa terkadang subhanallah nggih kelas kula ngeten niki terkadang kebujuk Pak kebujuk napa rumangsa kula kula nggih lek pun posone jangkep marawih jangkep rampung terawih ya tak barusan ya sip kodok jangkep malah sok derek-derek ngaji tekan tengah wengi barang jam loro jam telu ngono kuwi koyo nang kampung paling top dhewe aku <laughs> ra ono wong ngaji kaya artis tengah wengi ngaji rumah Rasulullah kaya kaya wis paling baik, sing bahaya Pak sing bahaya amat nopo kok diarani bahaya lek raose pun manah niku pun awake paling top paling apik niku ngapunten mengko lek digathukke karo wong sing lebih iku ora trima awake. Oh, ora tetep wah aku sing paling anu. Lho wong ki iso ngaji Quran lak jarene ki limang dino sisa napam. Tonggo kae hatame tulung dino sisa napam. Lho beda. Eh aku ikhlas tenanan, lek kan ora apa-apa. Lho, wis ngarang-ngarangi wong barang. Karena apa? Ingin mempertahankan identitas yang ia buat sendiri, padahal identitas ini jamin lek dibong ke tenanan urung karuan. Kuwi apik tenan apa ora? Urung karuan apa? Niki sampun jam seminten niku tak tutup dik meneh nggih. Kan ya. meneh dik. Ampun ngono. Uh, setengah dua. ini <laughs> kan giliran ini jenengan ini nggih. Nih. Nih. Oke. Okay. Lah tak tambah gede. Mula Imam Ghazali radhiyallahu anhu niku ngendikake ngeten niki. An-nasu kulluhum halka illa al-alimun. Kabeh wong niku binasa, rusak, ora selamat. Kecuali sing ngerti. Lek ora ngerti niku Pak jenengan tanglet kula. Pak dalem jenengan bundi Pesungan Mojo Songo. Terus jenengan wah pelesungan ya aku tak malah ngidul Rasulullah ya sak kuatmu ora tekan-tekan. Pelesungan lor mriku kok dhuwur gunung. Dua golek nang ngidul ya ketemu. Asli jenengan pun Ustaz. Kula niki daerah Jawa Timur. Oh iya, tak ngulon mentok ya ora ketemu, ora ngerti ya. Mula piye dek kok dipun disampe fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Teko wong sing ahli zikir wong sing ahli zikir niku nopo orang angger wong iso paham ngerti ilmu niku ahli zikir niki sing harus dibedakan nggih ora kabeh wong mudeng niku ahli zikir ana wong ahli zikir niku nggih niku tiang-tiang ingkang dijogo dening Allah manai. napa nggih niku tiang kalih tok sing dijogo niku nggih niku para-para anbiya ul mursalun kesebut wong sing maksum sing dijogo kanthi jogonipun Allah tidak mungkin para nabi niku membuat kesalahan nah niku nabi niku dijogo dening Allah niku para nabi niku nomor kalih sing dijogo niku nggih niku para-para aulia illa tapi sifatipun para wali niku lek dijogo danggo bahasa mah tidak maksum Nopo bedoni lek para wali niku dijogo dening Allah saking ngamal dosa utawa ghaflah tapi masih dimungkinkan untuk berbuat salah tetapi kesalahannya itu langsung dan iling bahkan salah ini ku isok dinggo lebih mangkat ngenceng ke awae lebah ngejak mereng Allah nah ini ku ahli zikir ini nggak jenengan Ustaz lah kula niku kula niku muga-muga tepang ditepangi ahli zikir bar ini niku kula diakoni wis dadi pembantu napa lah ngeten pun alhamdulillah kula. Gelas kula niki umpamen di bengkel ini, bengkel bengkel manusia. Niki gelas kula niki kok yo sebut tukang ngenceng skrup baut Sepion tok ngono. Iya. Wis sepak ngencengke baut gur spione tok, lek ora spion wis ora sokne. Niku alhamdulillah. Jadi urung apa-apa. Golek tenanan ahli zikir niki. Lah, mula terkadang wong-wong niku wah kan harus ahli zikir teh. Ahli zikir abot, Pak. Wong sing ora tau lali maring Allah, umpama dia dipanggil Allah Allah dengan sifat ghaflah, lali, niku barlah li niku ucok lambah kenceng mereka Allah lo tak cerita tapi ampun ditiru-tiru gih. ampun derek-derek lho saestu nggih nih Sidoarjo niku wonten sing jenenge Mbah Ali Mas'ud marhum pun Gusmi Nek nah, Gusmi biasanya kan rada terkenal pun niku nih, Mbah Ali Mas'ud Bali Mas'ud niku atih diceritani dicoba oleh santrin dhewe Pak pas salat sujud ngeten niku teng ngajengi Mbah Ali Mas'ud niki ditaringi gambar tiang istri nggih gengseng setengah-setengah ngagem paham mboten setengah-setengah ngagem paham nggih so cetha-cetha lah iki setengah wengi niki masane <laughs> sing setengah-setengah ngagem bareng ngeten niku rampung assalamualaikum assalamualaikum oh, cetha sangat Pak lho santri diceluk nang nang nang delok-delok iki gambar ini, iki iki uang tenanan iki nggih Oh, uang nang dunya ini, ngene iki ayo ini iki ana nggih lah aku ora lekor lek gor salat sunnah rong rakaat lho wong dunya wae wong sing jek nang dunya wae ayu ngene iki ya bidadari sok ben kaya apa Nah, nah mboten pun diri dulu nggih. Pun ini perjanjian ini. Enggak jenengan nyawang-nyawang ngono. Lah aku tak nggo mangkat akhirat. Lah kelas awake dhewe wis wadah, Pak. Wong sing akhirat saya di dunya apa dunya nggo akhirat itu satu, Mula kula tuh, nuduhke tiang-tiang aulia ilah ngeten niku kok mana tiban supe ghaflah kaya dik wau niki. Nggih ya ora patek pas niku, tapi orang pas niku iso tambah dorong piyambake pun teng pengiran. Amargi napa? dia sudah lepas pun terserah Allah aku ditokok tangan dia Ya terkadang aku ikon nyawang maksiat ini ya berarti ya aku ikon istighfar sing oke. Oh kok aku yuk dibah kebenaran, yuk kok iso zikir, iso sholawat, ini berarti aku kan matur nuwun sing Jadi surah katek nopo golek-golek peran. Wong wing dadi pekawula kok. Kawula kok golek-golek peran ngeten niku surah katek bingung mengki suwi-suwi niku. Artis kok terlalu milih-milih peran ya ora patek kanggo. Tergantung sutradara niki. Jadi ya, wali niku saking pun pasai pun awake nderek pun, Allah akhirnya apa? Ora patek golek-golek peran. Akhirnya apa? Umame tumiba kuwi oh tindanku ngene. Oh, tumiba tapi ora jarak. Ora jarak jarak gelamatan nopo? Toto-toto syariat jek dinggo. Tapi selepasnya dia berusaha, dia pasang pangeran. Dia usaha untuk menghindari maksiat, dia usaha untuk kenceng to'at. Tapi orang sak usaha-usaha yang wong ya harus mesti sak taat-taat uang dalam ketaatannya ini ada kesalahan di dalamnya, mesti niku. Salat iso khusyuk full. Ya ono ngapusani barang kok. Nggih. Salat niku aku ya ono apus-apusani barang nang pangeran lek jujur tadi. Wong koyok-koyok ngadu pangeran. Allah, buah tangane jatuh ngene iki supaya ora sok diapa-apa. teguh. Tapi ya ngapunten kok ya mikir kok iki pasar kira-kira ini piye bakdo-bakdo setengah sasi ngejek sepi ngene iki apa pasti terus apa piye. Lah apa sih pangeran to? Piye lagi Ngapus itu janjane. Ing dalam taat mawon awak dhewe niki terkadang ngono. Ya wis kuwi kencenge tenanan ya, ra iso Pak, ra uang niku ya mesti ono salah jadi piye? Ya akoni mawon oh, bingung-bingung. Tak kula ora, tak khusyuke full 100% ora iso. Kok cek muksa to? Tak hindar to, tak menghindar maksiat tak full-full ke. Halah-halah wong kuwi lagi diceritani cewek ngono wis kok takok jenenge ya. Nang kono ini sing jenenge sapa? Lho. Lagi dipancing ngono aja diketokne. Ojo digambarke kaya apa niku tambah mangkat kan. lagi dicerita tok lho tekok jenenge kan dia nomor HP ni ora. enggak tak jadi arep ngindar piye wong lagi kepancing sithik tok wis kadut tok. Dadi piye? Tetep tata syariat kita kawula ing dalem ngadepi toat usaha sak kenceng-kencenge. Ing dalem ngindar ngindari maksiat sak kenceng-kencenge. Tapi bareng ngeten niku yo awake dhewe iki la haula wala quwata illa billah. Ya ora ana daya ngindari maksiat. Wala quwata ora ana kekuatan dinggo ngamal taat illa billah kecuali pertolonganipun Allah. Lha wis, lek wis ngono piye? umpamane kuwe ing indar ngindar maksiat uji onok jusasi sama maksiat teng ati iki ya janjane karo cewek sing ora mahram ya pingin pingine ora tapi hati yo piye yo cewek ayu ya tetep ayu nang ati yo pingin ora ayu piye to wis <laughs> ya tetep ana tarikan-tarikan ngono ki ya jek ana apa muni ya, mak gigir ngono kuwi ya onok lah gak kok ya ustaz padahal manusia Ngenteni lek ustaz maksum mau ya piye beda. Ustaz ya menungso biasa, ya ana onone barang ngono lho. Lek masyarakat sak kuat-kuat ngoten naga sing mbok penteng tenanan ya ana sak laline ana ora khusyuke. Mula piye? Usaha oh, sak kuat tenagamu, tapi kuwi sadara kuwi iki kawula. Kawula iki ora iso apa-apa kecuali dilakoki pangerane. Lelek gue usaha tenanan ing dalam taat pun tapi yo lupa nih ono ora pasi ono kurang nih ya akoni ya Allah. Niki sampun kula usahake, pun jatre kula niki pun boten sakit nopo-nopo nggih pun sakmenten niki kula nggih pun pangarep-ngarep kula nyet boten amal kula niku pangeran wong nyedai niku pun kula akoni ora patek pasok. ibadah kula tak akoni, Ora iso di kula surga ya ora iso ora mungkin, ora mungkin wong surga niku nggon sing resik ibadah kula iki campur-campur. Tapi kula sing tak arep-arep rahmati panjenengan. Nah, umpaman yang berusaha ngindar maksiat kok yo ya jek ana mambu-mambune sithik-sithik. Ngiten yo ya diakoni pangeran kula niki nggih kawula jenengan sing ngeten niki tetep kula niki tak akoni kula ora sempurna ora esok. Wis tak anoki jenengan kula. Pun kula terimu, ajeng jenengan mangke gene pundi ki mawon monggo wong kula yakin kok jenengan niku moho welas pas rewang mukmin ngeten niku ya ni Imam Syafi'i sing kilan niku li Abdul Khawas ilahi lastu lil firdausi ahla walakin wala aqwa 'ala al jahil naril jahim dan niku ngene iku dienggo pakokan mawon ilahi lastu lil firdausi ahla ولا أقوى إلى نار على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Ini patokane ngeten niku. Kulo ini lek tang surga niku lek sudut pandang dari sayanya, sudut pandang saking kulo ni ya ora pantes mlebu surga. Apa tah aku iki wong bener gedepol. Kulite ngedal reget. Mbon lak sing wonten teng tubuh niku kabeh ngedal reget niki. Ora ana sing ora ngetok reget ora niki. Mripate ngetokke reget, kuping ngedal reget. niki ya ngedal kira reget kabeh ngeten iki surga padahal resik ora ning nggon reget sithik kok lho ora pas kok Mula piye? Punah kula sing milih ya Allah, kula niki lek surga ya ora patek pas. Tapi nggih wong jenenge kula niki lemah, lek nang neraka ya ora kuat. Lah pripun? Wis pun kula ngadong tobat saking panjenengan mawon, mugi-mugi panjenengan nggih ngapura kula. Wong panjenengan niku zat ingkang kathah-kathah ing dalem ngapura dosa-dosa sing ageng. Nggih pun nyadong rahmate pengi pangeran. Mula terakhir niki Gede oh terakhir terus tak golek-golek apa jadi sok terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat yang ditonjolkan dari Rasulullah ketika dikenalkan kepada kita bukan kealimannya bukan amarki nopone tapi nopo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, rah, rauf, rahim, welasih. Kenapa kok Allah Allah Ta'ala ngepangke Rasulullah teng awake dhewe lek Kanjeng Nabi mungkin moho welas. Maka kalau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kau sekali-sekali tidak saya utus kecuali rahmah kagung alam kabeh. Intinya nopo? pun Rasulullah secara totalitas syariatnya, sahabatnya, ulamanya, nopo kemawon sing mambu-mambu Rasulullah sebenarnya disitulah titipan Allah berupa rahmatnya. Gimpun jadi awak di sini yang diharap-harap nopo dirahmati Allah mawon. Lah rahmati Allah sing pun diketok keteng awak dhewe cetha wala-wala nggih niku Rasulullah sallallahu alaihi bersandar. Nah gini iki awake dhewe iki ngibadah dikencengi, maksiat didai, tapi niku lek rampung ojo ditoleh. Ngamal jenengan melaku nolak-noleh nabrak di sini. Nggih napa nggih? Awak dhewe ngibadah niku melaku menuju maring pangeran. jenengan noleh mawon teng amale niku di sepeda motor sing disewang pik terus ngene kira-kira nabrak boten Hah? Ngibadah ngamal taat utawa ngindar maksiat iku tumpakan. Lek wis dilakoni ditumpahi aja didelok. Paham Tumpakan jenengan iki lak pingine petuk pangeran to. kok cuma lebih pingin surga lah iya aku masalahnya lebih surga lah pingin surga ini aku pingin pedok pangeran petuk Rasulullah pedok para lah ono ini nang ono jadi aku janji yang tak ingin aku kuwi Lha dilalah orang nang kono ya wis kebenaran ngono malan. Lah, untuk mengantarkan kita ke sana niku diparingi saya buah oleh Allah napa? Ngibadah utawa ngindar maksi. Masa niki tumpakane. Lha tapi lek wis ditumpaki, wis dilakoni, ojo ditoleh. Ngibadah disawang salate, aku dik mau salat 1000 rakaat. Aku wis tadarusan ya, rakaat aku sudah maksiat kedek bedek mele nabrak pak nabrak suwe-suwe ini nabrak piye lek wong kekakan kekatahan belok. Kau ati suwe ini sifat ojobe metu les ujub-ujub-ujub itu tak kabur lek terlalu nyawang maksiat terus yang disawang suwe ini apa putus asa saya ngrahmati pangeran kaya aku ya apa ya, pantes apa ya pantes terlalu delok maksiate Ah aku iki koyok-koyok awal api alapi, ora iso, ora iso, ora iso, ora iso ngotok dienggo wiritan. Sesire napa? Nabrak, nabrak piye? Akhire napa? Nganggep bahwa roh rahmat pengiranku cilik. gede maksiate awake dhewe. Kualik to. Lho piye? Ya wis kok oh, kabeh iki pokok aku iso ora tak delok. Enteng tak ndel rahmat pengiran kok. Orang ibadah gua dosa barang ya tak belok ini kita is mangkat nggih. Lah ing dalam mangkat kok sesekali delok sepion, niki ya kudune lah. Kudu delok sepion niku sesekali tapi ojo mentereng sepion terus. Kok nyupiri delok sepion tok. Sesekali dikoreksi ibadah kuwi janjane piye to? Piye to? ngindalku maksiat iki janjane piye to? Piye to? Sesekali ditoleh, didelok, dikoreksi untuk apa? Lebih meningkatkan lagi tapi ojo dipandang ter terus. Lek pun ngeten piye? Insyaallah iso wajah inni wajjahtu wajhiya lillazi faqaras samawati wal Terus inna salati wa nusuki wa ma'ya lillahi tenanan. Ngono. Ora gerpeng aku ngakuan Nah, niki sedaya iso dibuktekke kanthi napa? Hitung-hitungan manah mantepinang nang pangeran sepiro. Lek cek mantep karo amalmu, ya ki sik tetep kuatir. Apa kau mlebu surga ya tat ya. Lho kok ngono? Lho kan aku ibadah kok lagi ngene. Lho ki mantep karo ngibadahmu kok. Ya ora mungkin iso tenangan. Lah mantepe apa? Mantep karo pangeran, alon-alon awak dhewe latih. Latih piye? Oh ngono, oh ngono. Suwi-suwi Wis lah, ya bener kok kesimpulannya bener nih. Apa? Sak kuat-kuatku ngamal taat, yujid ya mesti kecampuran. Sak kuat-kuatku ngindar maksiat, yo ya mesti jek kecampuran. Lek sono piye? Ya soalnya sing tak andel ki lah. Wis kula tak sumeleh mawon pangeran, terserah panjenengan. Wong kula pun yakin jenengan niku moho welas kok. Monggo lah lek kira-kira niku jenengan panjenengan niku kok ngatur kula teng surga nggih tak terima-terima eh, lek boten nggih pun terserah jenengan lah terserah jenengan kula nah lek pun ngeten niki insyaallah urip niki duwe pangeran tenanan Allahumma amin ora gor ngaku tok duwe pangeran raos nek awake iki duwe pangeran sampai-sampai urusan sing selamat tidak neraka surga ni orang ngendel liyane pangeran tapi ngendel pengi Nalek nah, pun ngeten niki mugi-mugi tambah laut tambah laut nggih manah niki tambah padang Allahumma manah niki tambah jembar Allahumma inilah mugi-mugi kita saged tepang panggih seseraungan kalih tiang-tiang sing napa menguatkan niki sedaya boten sing ngurak-arik terlalu ora patek pas iki pas nggih niku butuh tapi lek pun kira-kira jangkep ayolah lek pun sim duwe sepeda motor yus elek-elek yus duwe rasah ditolak oleh terus kekatahan yus dan dinggo sak tekan-tekane riyin maka lek memang butuh pit motor yang lebih api, ya muga-muga digantos sing kok ya butuh wae numpak pesawat ya muga-muga numpak pesawat ngono wae lek nunggu ini pesawat abot jadi ini ya ku iso e salat ya salate sing rada kenceng Ora esok ngaji Quran, tapi isoke maca tasbih. 75 niku lumayan. Isoke maca selawat, ya lumayan niku tumpakan-tumpakan sedaya niku. Sak saged-sagedipun diginak kiriyen mawon, monggo sareng-sareng mangke dugi sak pintena pasrah pangeran mugi-mugi awak dhewe petuk awong sing iso ngatrol Allahumma amin minal katutin Allahumma amin pun teng mriki niki sing rawuh niki ya Allah piantun-piantun sing subhanallah Kula yakin ini majelis teng mriki niki boten kerana apa-apa ni. margi sing mimpin, amargi ah, sing rawuh niki tiang-tiang sing subhanallah kita sakit kempal kalau ahlul bait keluarganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing didhawuhi oleh Allah, oleh Rasulullah ashabi kan nujum bahkan ahlu baiti fil ardi kas kan nujumi fis sama Keluarga punang buka bumi iki bagaikan bintang. Kalau sing endi iki mbok besok iso nggo pedonan. Nah awake dhewe niki mantep mawon. Gor titip mangke lek wonten sesuatu niku untuk pas botene niku barometer napa lek kula lebih mantep kali guru kula Syekh ketimbang ilmu kula tak ulangi lek kula lebih mantep teng guru kula tinimbang ilmu kula. Maksudnya ini lho, Pak. Kok umpamane mangke ing dalam perjalanan niku ada sesuatu hal yang butuh dibenahi. Butuh dibenah, dibenahi. Yo ya bosone, salate, poso napa mawon. Niku lek kula timbang kula niki ku oh, aku wis ngaji, wis milu pengajian kono, wis milu ngene-ngene. Niku sebatas sing kula pahami. Apa sing kula pahami bener tenanan apa ora? Lah niku langkung kula lebih mantep teng guru kula. Bener aku yang pemahaman wis ngaji barang. Ya nderek pengajian barang. Tapi iki lek wis masalah error, iki lek aku tak simpulke dhewe ya kok nafsuku sing ngomongi. Lah piye? Ah, kula lebih mantep teng guru kula. Mula piye? Umpama ada sesuatu yang butuh kita benahi, niku alhamdulillah kita sami-sami punya guru, monggo sama generasi setelahnya dia sudah meninggal tetap dapat pahalanya sama kalau misalkan ada rumah peninggalan rumah peninggalan orang tua dipakai rumah itu untuk pengajian misalkan jadi pengajian untuk kebaikan kan kan untuk telabul ilmi pahalanya diniatkan supaya sampai kepada orang tua sudah meninggal ini bisa jadi dengan niat jadi yang menyampaikan apa kita niat minta sama Allah supaya Allah nyampaikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ini bisa, Allah Maha Mampu. Dan ini juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ada ya. lagi? Tak tambah sedikit ya. Seperti yang antum tanya tadi, setiap amal perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang ada kaitan dengan orang tua tadi atau dengan keluarga. Jadi misalnya anda melakukan satu amal kebaikan yang misal seperti tulabul ilmu yang tadi dan lain sebagainya amal yang anda lakukan tadi otomatis amal kebaikan seseorang yang dilakukan oleh seorang manusia tadi otomatis mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menjadi pahala juga untuk orang tua orang tua kita yang telah meninggal dunia pun juga amal kejelekan yang kita lakukan kejelekan dosa itu juga berarti kita mengirim dosa kepada orang-orang telah meninggal dunia itu jadi di sini satu kunci kuat untuk diri kita kalau kita ingin berbuat satu amal berbakti kepada orang tua itu hendaknya kita perbanyak amal soleh kita tinggal amal kejahatan maksiat kita tinggal karena amal kejahatan itu kita lakukan berarti kita memberikan memberikan dosa kepada orang yang telah meninggal orang tua yang telah meninggal dunia tadi itu amal kebaikan yang kita lakukan berarti kita memberikan pahala juga kepada orang itu tanpa kita minta kepada Allah pun sudah tercatat itu untuk pahala bagi orang tua orang tua kita apapun amal kebaikan anda sholat, Anda baca Al-Quran, Anda sedekah, itu amal itu pasti. Karena apa? Karena tidak mungkin adanya kita di dunia tanpa orang tua kita. Dan kita bisa berbuat satu amal kebaikan apapun jika berkat orang tua kita. Walaupun mereka tidak mengajarkan langsung, mereka mendatangkan guru kan juga mereka yang bayar. Itu juga berarti satu catatan amal perbuatan kita juga masuk uh, satu amal kebaikan beliau yang telah meninggal kata Rasul bahwa in kota amal ilah min salatin manusia meninggal dunia itu sudah putus amalnya di dunia ini kecuali tiga hal termasuk apa al ilmu yang bi ini ilmu yang bermanfaat termasuk sedekah juga dari orang tua kita yang telah memberikan kepada kita satu uh, bekal baik itu tentang waktu memberikan nafkah kepada kita, memberikan kita, menyekolahkan kita dan lain sebagainya sehingga kita bisa mengenal kebaikan tadi itu termasuk salah satu amal mereka juga. Jadi gitu. Termasuk berarti di sini kita tinggal mau pilih yang mana, mau memberikan hadiah baik kepada orang tua atau memberikan hadiah jelek kepada orang tua tinggal kita memilihnya mana. Itu. Ya, itu. jadi suami istri punya anak satu perempuan yang suami meninggal berarti yang anak dapat setengah daripada harta istri dapat seperdelapan daripada harta saudaranya si suami kalau dia punya saudara ngambil sisa harta yang ada atau orang tua lagi atau oh ke, ada, ada orang tuanya lagi sudah ada semua ya si saudara saudaranya ini dibagi rata sama saudara saudaranya baik laki maupun perempuan saudara yang perempuan dapat sama saudara yang laki dapatnya nanti anggapannya yang yang laki dua yang perempuan satu hmm, ada uang 10 juta misalkan ya jangan 10 juta 8 juta aja ya biar gampang ya. ada warisan ada suami istri yang suami meninggal ada warisannya 8 juta 4 juta untuk anak perempuan 1 juta untuk istri istri berarti sisa 3 juta 3 juta kan sisa 3 juta ini dibagi kepada saudara-saudaranya suami Anggap aja saudara suami. Anggap aja ada saudaranya suami laki satu perempuan satu. Yang lakinya dapat 2 juta, yang perempuannya dapat 1 juta. Jadi perbandingannya 2 banding 1. Iya. Iya, ya. betul. Iya. Ada lagi? Awalnya suka tidak amalan harus sama saya juga gitu dan sekali Allah sholat kepada waktunya memberi makan fakir miskin dalam satu waktu dalam. yang saya tanyakan itu bukan cuma nah. baik kalau kalau anda lihat di hadis yang lain ada ada sahabat ada ada sahabat tanya sama Rasul ya Rasul amal apa yang paling abdul ada yang ya Rasul jihad bisa bilillah Nanti di hadis yang lain lagi, ada yang lain lagi juga. Jadi Rasul itu lihat keadaan si penanya. Untuk memutuskan mana yang paling baik, Rasul lihat keadaan si penanya. Dan lihat keadaan saat itu juga. Ketika itu lagi mau menghadapi perang, ada sahabat yang tanya, amal apa yang betul? Jadi bilang itu juga ada hadisnya. Nah, kalau kita mau cari kesimpulannya, ya kesimpulannya semua amal yang baik itu disukai sama Allah. Ini kesimpulannya. Ada lagi? Tambah. Radio Al Hidayah. Jadi sebelum betul-betul berdoa saya tambah sedikit ya amal kebaikan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua yang kita nisbahkan kepada Allah amal kebaikan, amal yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dicintai kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga kita menuntut menuntut ilmu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut akhlak Rasul juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang kebaikan yang ada di perah diajar oleh Rasul itu semua itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tiga itu toh. Kalau kita ambil tiga tadi berarti kita tidak tidak ada uh, eh, seperti kita menuntut ilmu tidak termasuk dalam situ tadi. Nah, kita bisa melakukan sholat, kita bisa melakukan berbakti kepada orang tua dan sebagainya kan kan menuntut ilmu juga. Jadi seperti kata Rasulullah Muhammad tadi, bahwa Rasul itu menjawab pertanyaan sesuai dengan apa bagaimana kondisi si penanya tadi itu. Jadi kalau yang tanya orang kaya apa Rasul amal sedekah. Kalau seorang yang pandai apa ya Rasul amal dari Allah SWT tularkan ilmu kamu itu sesuai semacam itu. Ya itu yang dimaksud oleh yang yang anda tanyakan tadi itu semacam itu. Jadi juga di dalamnya itu juga ada termasuk bagaimana kita uh, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Itulah insya Allah apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah di malam-malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menerima memberikan rahmat yang mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini memberikan kekuatan kepada kita sekalian terima amal ibadah kita oleh Allah amal dari solat kita sebuah puasa kita daripada sedekah kita daripada terawih terawih kita tilawatul Quran kita etika kita telah berilmu kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah amal semua menjadi kelak kita sebagai saksi kita bahwa kita sebagai orang-orang mukmin orang beriman pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala usia kita memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah, diberikan barokah ilmu yang kita pelajari di waktu-waktu ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam kita menerapkan ilmu tersebut dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita memerangi hawa nafsu kita dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menggolongkan diri kita termasuk orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Allah Subhanahu wa taala mencintai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 باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عداة به والحمد للإله في البدء وتناهي تكبر الله منكم منا ومنكم تكبر يا كريم Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. وحده يا خلي ورد سمائي عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم بالسكران شهدوا لساني وبينهم من المولى علمنا يخشون ربنا نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدراك فيها إماما بارتكابي وساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آلي وآل ما قبر الحق مهما